بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada hari ini ya, kita akan membacakan kitab Fadlul Islam. Ya. Yang artinya kitab yang membahas tentang keutamaan apa? Islam. Nah, Sebelumnya sebelum kita membacakan kitab ini ya ada lebih baiknya kita ya membaca ya tentang cerita singkat dari pengarang ini siapa pengarangnya? Hah? Muhammad bin Abdul Wahab ya, At-Tamimi An-Najdi. Ya, beliau ya adalah pengarang ya, yang mempunyai ya, keahlian atau fannya di bidang akidah yang menonjolnya kita lihat menonjol sekali di bidang akidah ya dan perlu kita ketahui bahwasanya beliau ya bukan hanya menguasai akidah saja tapi lihat ya, para ulama ya, mereka ya, akan ya, memperbanyak menelaah ya, dan memperbanyak tulisan-tulisan memperbanyak bantahan-bantahan ya ketika di zaman tadi ya terjadi kemerosotan ya baik dalam akidah baik dalam manhaj baik dalam fikih dan sebelumnya dan seterusnya ya nah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terjadi kemerosotan di bidang apa? Di bidang akidah. Ya, bahkan di negeri ya Makkah atau Saudi Arabia Madinah ya, banyak ya kuburan-kuburan yang diagungkan kuburan-kuburan yang dibangun oleh karenanya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau ya, lebih ya, mengutamakan pembahasan akidah dibandingkan pembahasan pembahasan yang lainnya. Nah, nanti kita kita ketahui bahwasanya di sini ya, kita akan menyebutkan tentang sejarah singkat beliau. Ya. Disebutkan ya, oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al Syekh dalam kitab syarah tauhidnya bahwasanya ya beliau menuliskan nubdah mukhtasarah an mujaddid ad-da'wah al-islamiyah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Nubdah ya. Tulisan singkat ya. tentang ya. seorang pembaharu ya, dakwah Islamiyah Syekhul Islam dan beliau juga imam yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Ya. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Ya. 1000 berapa? 115 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Berapa tahun umur beliau? 1115 1206 dikurang 1115 berapa? Hmm? 9 9 berapa? Ada yang 91, ada yang 99. Mana yang betul nih? Hah? Hah? 91 ya? Hmm. Sebutkan kana Syekh rahimahullah taala dahulu Syekh rahimahullah taala ya. Katsura az-zikru katsura az lillah. Ya, beliau adalah orang yang senang ya berzikir atau banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Qalla ma yaftau lisanhu min qawli subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sedikit sekali ya hilang dari lisannya dari ucapan subhanallah ya walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lihat ya para ulama ya. Dan kita pun melihat ya masyaikh kita yang sekarang ya. Para ulama kita baik di Saudi maupun di Yaman ya, mereka senantiasa ya berzikir lisannya ya. Ketika menyelesaikan majelis, ketika mulai majelis, ketika mulai pembicaraan, ketika waktu senggang dan seterusnya ya. Oleh karenanya ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan mereka. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al al ulama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala ya. Innama yakhsyallah orang yang benar-benar takut kepada Allah Ya, takut dengan ilmu, ya khosyah. Takut dengan ilmu. Ya. Ini adalah para ulama ya, khawatir ya, ucapan mereka, perbuatan mereka salah. Oleh karenanya zikir dan seterusnya inilah ya yang akun yang akan menghapuskan apa? dosa-dosa kecil, ya. Perbuatan-perbuatan yang baik, ya niscaya perbuatan-perbuatan yang baik tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini kebiasaan Syekh. Wa kana idza jalasa nasu Wa kana idza jalasa an-nasa yantadirunahu ya'lamuna iqbalahu ilaihim ya'lamuna iqbalahu ilaihim qabla an yarawhu min kathrati lahjihi bit tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir dan senantiasa ya dahulu ya beliau ketika dia duduk ya depan manusia ya menunggu mereka ya maka manusia tadi pun mengetahui ya penerimaan tamu mereka ya iqbaluhu ya. Menerima kepada mereka qabla ayyarahu ya, sebelum mereka melihat kepadanya ya, min kathrati lahji ya. Dari banyaknya lisannya lahji ini bisa lisan artinya ya. Dari banyaknya lisannya dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah ya. Jarang ya di antara kita yang melakukan seperti ini. Kana atauhu ataan ya, min wasiqi min was min wasiqi billah la yakhsha al-faqra bihaitsu innahu yahabu az-zakah wal ghanimah fi mawdi'in wahidin la yaqumu la yaqumu wa ma'ahu minha syai' subhanallah ya dahulu ya kalau ya beliau memberi suatu pemberian ya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat Allah Azza wa Jalla la yakhshal faqr ya dia adalah orang yang tidak takut apa kefakiran ya dari sisi bahwasanya ketika beliau memberikan zakat ya. Dan juga gonimah ya, gonimah itu apa harta hasil apa? Hasil rampasan ya. Harta hasil peperangan ya. Fi maudi'in wahidin ya. Pada satu tempat ya, yang tidak ada seorang pun dan orang yang bersamanya mampu menyamainya. Ya. Subhanallah ya. Inilah ya ciri-ciri ya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah padanya. Ya. Adapun sekarang ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz ya, kalau tidak dikasih seharusnya dia ngasih kan dalam dakwah. Kalau tidak dikasih apa? Mengeluh. Tidak mau lagi hadir di majelis tadi kenapa? sedikit duitnya ya lihat ya. para ulama dahulu dan dicontohkan oleh nabi kita ya ketika ada orang ya, yang baru masuk Islam ya dalam hadis bahwasanya orang tadi baru masuk Islam ya. kemudian orang tadi diberi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya, beberapa ekor kambing diberikan Nabi SAW tapi orang tadi minta lagi ya kata dia saya ini pemuka kaum kata dia saya ingin minta satu lembah coba lihat apa dikasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tadi pun akhirnya pulang dengan merasa puas ya dan menyuruh pada kaumnya berimanlah kalian kepada seorang nabi yang dia tidak takut akan ditimpa padanya kemiskinan, kefakiran. Ya. Fakir itu kemuliaan Islam, ya. Miskin ini kemuliaan Islam. Kemuliaan dakwahnya para rasul terdahulu kemiskinan. Jadi dimuliakan dakwah para rasul, dimuliakan Islam ini dengan kemiskinan. Kenapa? Karena apa? Dengan doa-doa orang miskin tadi. Jadi jangan pernah kita merasakan bangga dengan masuknya berduyun-duyun orang-orang kaya. Ya. Karena banyak hadis Nabi ya, menyebutkan kemuliaan Islam, kemuliaan dakwah ini adalah dengan keberadaan orang-orang fakir miskin. Lihat saja dakwah-dakwah yang sekarang. Yang mengatasnamakan dakwah salaf. Ya. Lihat. Ya. Orang-orang miskin mereka tidak mampu untuk masukkan sekolahnya. Sekolah anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang mengakunya apa? Mengikuti dakwah salaf. Lihat Imam, Imam Ibu Hanifah, Abu Hanifah. Lihat masyaikh-masyaikh yang lainnya. Bukan masyayikhnya meminta kepada muridnya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah membiayai muridnya namanya Abu Yusuf. Qadi Qudah di zamannya. Setelah meninggalnya Abu Hanifah. Yeah. Raja daripada hakim, rajanya daripada hakim. Hakim sudah raja kan? Dia raja-rajanya. Raja daripada hakim. Pemberi fatwa yang tertinggi. Al-Imam Abu Yusuf. Dan masih banyak ya para ulama yang lainnya bersedekah kepada apa? Kepada muridnya. Bukan muridnya yang memberi gurunya. Dan ini kebalikan sekarang. Ya. Kalau berdakwah ke sana ke sini iming-imingnya apa? Duit. Ya. Lihat masyaikh kita ya, di Yaman. Ketika berdakwah ke sana ke sana ke sana ya, uang transport tadi bahkan mereka sendiri yang bayar. Ya. Naik mobil mereka sendiri kah? Naik ada yang jemput dan ngantar kah? Ya. Dan itulah dakwah salafiyah. Ya. Dakwah salafiyah. Paling-paling mereka di sana kita, kalau kita berdakwah di sana, ya paling-paling kita dijamu saja. Dijamu makan dan minum. Setelah itu pulang. Kalau sekarang sudah dijamu makan dan minum, dikasih apa? Kasih ampel bagi pesangon lagi. Ya. Khawatir ya hati-hati kita ini apa? Lemah. Ya, dikasih, dikasih, dikasih, dikasih terus. Akhirnya apa? Akhirnya merasa, ya, merasa sudah merasakan nikmatnya, ya, mencari rezeki di dalam dakwah. Oleh karena berhati-hati, ya. kita, ya, dan kita yang patut memperhatikan diri kita masing-masingnya. Dan kita takut, ya, karena yang namanya dakwah ini ya, punya alat memfilter diri kita masing-masing. Ya, disaring kita nantinya. Yang betul-betul jujur dalam dakwahnya, yang betul-betul ikhlas, ini yang masuk saringan. Adapun tadi yang dakwahnya karena si fulan, karena ini, karena uang, karena istri, karena ini dan itu dan seterusnya, karena teman dan seterusnya, maka orang yang dakwahnya seperti ini dia nanti ya, akan menghilang dari dakwah ini. Sudah banyak kita dapati ya. Intinya dakwah ini ya, tidak membutuhkan kita. Dakwah inilah yang kita sangat butuh kepadanya. Oleh karenanya kita ya, senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan apa? Dalam dalam dakwah ini. Dengan ikut kajian, ya. ikut majlis-majlis ta'lim. Ya. Itu akan memperkuat apa? Memperkuat pondasi kita. Ya. Dan disinilah ya para ulama kita mengajarkan jangan sekali-kali ngambil untung apa? Ngambil rezeki di mana? Di dalam dakwah ini. <clears throat> wa yatahammal ad-daina al-katsir li adhaf li liadaifahu wasailahu wal wafa wal wafadin wa alayal haibah al azimah ya dan beliau ya banyak ya terlilit hutang ya banyak beliau menanggung hutang untuk tamu-tamunya ya. untuk orang yang minta-minta untuk orang-orang yang datang ya. serombongan orang yang datang dijamu kan dan kita lihat sendiri ya kita lihat sendiri subhanallah ya. betapa mulianya ya hati-hatinya orang-orang Yaman orang-orang Arab. Kita lihat sendiri. Ya. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, ya, dan kita tidak bisa membalas rasanya. Mereka coba, ketika mereka tidak punya bahan makanan di rumah, mereka langsung pergi. Pergi mereka ke pasar, membeli makanan. Ya. Beli ayam, beli ini, dan seterusnya Bahkan kita lihat sendiri mereka ngutang di di toko tadi, ngutang. Untuk apa? Untuk menjamu kita. Subhanallah ya. Mulianya jiwa mereka. Rela mereka terbebankan hutang dalam rangka untuk menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjamu tamu apalagi tamu yang tadi dari jauh ya. dan seterusnya ya. bahkan tidak segan-segan mereka menyembelihkan kambing mereka kita sendiri ya kita datang ke rumah mereka ternyata kita diajak ke kebunnya ternyata pamannya nyembelih kambing kita bilang ada selamatan nggak acara apa enggak katanya ternyata kambing tadi disuguhkan bah ke kita subhanallah. Padahal cuma anak sendiri yang datang. Bayangkan itu, Anak sendiri saja yang datang dijamu seperti itu. Ya, apalagi kalau yang banyak datang. Ya. Dan kita ya seharusnya mencontoh seperti mereka ini. Ya, dalam memuliakan tamu. Lihat ini para masyhif, ya, Syekh bin Bas di zaman kita ini Pernah dengar ceritanya kan? Ya. Beliau ketika ada yang datang, ada yang butuh, beliau bantu. Ya. Ternyata suatu ketika atau diceritakan, ya. seperti ini kisahnya. Wai, anu, Jakabian itu sekretarisku. Tolong ambilkan uang. Uang uang Syekh sudah habis. Ambilkan gajiku. Gaji Syekh tahun sudah habis. Hah? Coba, gaji setahun sudah habis, ambilkan gaji yang kedua aku dua tahunnya lagi. Untuk apa? Untuk memberi pada orang apa? Yang meminta-minta tadi. Ya. Tidak seperti kita ya. Ada yang minta, "Afwan Pak, lalu aja." Ya, lalui saja, Pak. Nah, inilah ya. Perbedaan apa antara antara orang yang imannya tinggi, tidak takut kefakiran, tidak takut kemelaratan, tidak takut hutang banyak, demi apa? Demi menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita. Kenapa? Karena yang namanya rezeki ini sudah Allah apa? Sudah Allah atur. Tinggal kemana kita apa? Membelanjakan rezeki Allah ini. وعليها الهيبة العظيمة التي أنفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم وهذا شيء وضعه الله في قلبه ya. makanya beliau ini memiliki wibawa yang sangat di mata manusia ya yang beliau ya anfaqat li ghairihi ya allati ittafaqat li ghairihi min ulama ya yang semuanya sepakat ya dari para ulama dari para pemimpin presiden takut ya kenapa? karena haibah beliau ya, begitu pula citaan para ulama yang lainnya ya Alim Ahmad ya. Takut ya para ulama ya. Syafi'i ya. dan seterusnya punya hibah, punya wibawa di mata umat, di mata pemimpin, di mata para ulama yang lainnya. Para pemimpin yang lainnya wahada syai'un wada'allahu fi qalbihi. Ya, dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hatinya wa kana alyanu wa akhfadu li talabil ilmi aw sa'ili aw di hajjatin aw muqtabisin aw muqtabisi faidatin aw muqtabisi faidatin ya. dan dahulu beliau ini adalah orang yang paling lembut ya dan orang yang paling merendahkan diri bukan merendahkan diri paling yang merendahkan hati ya kepada para penuntut ilmu. Ya. Orang yang meminta, orang yang punya hajat, punya keperluan, dan orang-orang yang ingin mencari faedah, ya, mencari ilmu. Nah, ya. Di sini cobaan Allah ya, kita lihat ya. para ulama ya, dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang betul-betul ya i'tina memperhatikan ya, keadaan orang-orang apa yang di sekitarnya terutama para penuntut ilmu ya, biasanya para ulama itu lebih mendahulukan penuntut ilmu ya kalau punya uang mereka lebih yang dikasih lebih dahulu penuntut ilmu murid-muridnya ya, belikan makanan belikan ini dan seterusnya wakana kana lahu majalis adidatin majalisa wa kana lahu majalisu wa kana lahu majalisu adidatun fit tadrisi kulla yaumin wa kulla waqtin fit tauhid wa tafsir wal fiqh wa ghairiha dan dahulu ya beliau banyak memiliki majlis-majlis ilmu ya majlis-majlis dalam pembelajaran setiap hari dan setiap waktu subhanallah ya setiap hari dan setiap apa? setiap waktu. Ya, memang ya kita disebut ya, itu kita di juga. Ya. Para masyayikh itu ya, mereka senantiasa berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba para masyayikh tadi ya, untuk banyak-banyak memberikan faedah kepada muridnya. Bahkan dalam sehari itu kita lihat ada yang membuka darus sampai tiga atau empat pelajaran dan seterusnya ya dari para masyayikh Dan apalagi di zaman Imam Nawawi beliau belajar dalam sehari kalau tidak salah itu 13 pelajaran. 13 pelajaran. Bayangkan. 13 pelajaran itu kata para ulama sudah dengan merojahnya habis waktunya untuk belajar. lagi tak habis maghrib, siapa lagi? maghrib, habis isya, Habis subuh ada? Hah? Habis subuh enggak ada, bis zuhur ada. bis asar? Ya inilah. Ya, tiga saja. Hah? Tiga pelajaran saja dalam sehari. Ya. Berulama 13 pelajaran, ya. Kan Imam Nawawi itu, ya. Kalau beliau sudah belajar, malam itu dicatat semua yang diingat. Pelajaran tadi ingat catatannya dan tidaklah beliau tidur sampai tidur yang mengalahkan beliau. Ya. Nah inilah perbedaan ya, antara di diri kita dengan para ulama. Ya. Lihat ya mereka menghabiskan waktunya bah untuk apa? Untuk belajar dan apa? Dan mengajar. Kan kita sudah mengetahui ya. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an wa baik baik kalian adalah orang yang apa? Belajar Al-Qur'an, man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an tadi. Kemudian diserunjukkan ulida Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahab ya, Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid At-Tamimi sanah 100 1115 Hijriah ya. Alf ya, wa mi'ah alf alf wa khamsat asyar wa mi'ah ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan nama syekhnya Muhammad ya bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi pada tahun 1115 Hijriah. Al-muwafaq as-sanah alf wa salatah wa sab'imi'ah. Ya. Atau mencocoki pada tahun 1703 Masehi fi baldatin al-Uyainah al-waqi'ah syamalu Riyadh. Ya. ya. Beliau lahir di kota Uyainah yang terletak di sebelah Syamal, bah. Sebelah utara ya. Sebelah utara, sebelah utara dari apa? Kota Kota ya ini terkenal ya. Kotanya siapa juga? Syekh siapa? Hah? Hah? Syekh Al-Uyainah Syekh Utsaimin ya. Kota Katanya Syekh Al-Utsaimin. Hmm? Ibn Uyainah wallah alam ya sebab Uyainah itu apakah Uyainah dari Uyainah? Yang biasanya kalau Uyainah bukan bukan Raibin ya, sebenarnya dia di nisbahkan al Uyainati atau gimana? Allah taala misal. Pada tahun berapa tadi lahirnya? 1115 Hijriah kalau masihnya 1703 masih. ونشأ الإمام في imamu fi hijri الوهاب Abdul Wahab fi tilkal زمن fi عبد الله ابن محمد Muhammad حمد Hamad معمر Muammar. Ya. Dan ya, beliau tumbuh imam tadi tumbuh berkembang ya di pangkuan abinya namanya siapa nama ayahnya? Hah? Nama ayahnya? Abdul Wahab ya. Sulaiman itu kakeknya. Ya namanya Pak Abdul Wahab ya, di kota tersebut pada zaman pemerintahan Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Muammar ya. Dan sini kita lihat ya kelebihannya di antara anak-anak yang lainnya. Wa kana sabbaqan fi aqlihi wa fi jismihi. Nih. Ya, dahulu beliau adalah orang yang lebih cepat berkembang akalnya dan tubuhnya. Lebih cepat besar. Ya. Lebih cepat faham. Lebih cepat berkembang pemikirannya. Lebih cepat dewasa. Ya. Pemikirannya dan juga apa? Dan juga badannya lebih cepat dewasa. Ya. Tidak seperti zaman sekarang ya, badannya besar tapi akalnya apa? Kecil. Ya. pun nah, beliau ya, badannya besar, ya, badan tumbuh cepat, Kemudian akalnya itu pemikirannya pun lebih cepat juga. Ya. Haddal majaz, ya. Punya batas yang lebih, ya, haddal majaz. Faqad istadhara al-Qur'an qabla bulughi al-ashar. Dan sungguh, ya, beliau bisa ya menghafalkan Al-Qur'an sebelum bulughi, sebelum baliknya. Ya, sebelum mencapai 10 tahun subhanallah ya ini memang dari dahulu kita lihat sampai sekarang ya anak-anak itu anak kecil itu anak kita memang disekolahkan khusus untuk menghafal tidak ada pelajaran yang lainnya hafal terus mereka ya. kita lihat ya di Saudi mereka menghafal itu di sore hari ya kalau di Yaman ya di pagi dan sore hari ya pagi dan sore hari kemudian setelah itu baru pelajaran-pelajaran yang berikutnya darasa ala walidihi al darasa ala wadi al fiqha al hambali ya wa صغره wal haditha wa kana fi sigharihi mukabban ala tafsir aqaid subhanallah ya beliau belajar kepada ayahnya ya, belajar pelajaran fikih Hambal ya, mazhab Imam Ahmad ya. Imam Hambal siapa? Hah? Imam Ahmad ya. Mazhabnya Al-Hambali ya, Imam Ahmad. Kemudian belajar tafsir, belajar hadis dan dulu ya, sejak kecilnya beliau berselimut kitab-kitab tafsir, hadis dan akidah. Subhanallah ya. Kalau kita selimut apa? Selimut apa? tidurnya dengan apa? La haula wala quwata illa billah ya. Jauh sekali. Oleh karenanya jangan kita meremehkan para ulama. Ya. Jangan sekali terucap para ulama. Mereka sudah berdakwah, kita masih belum. Ya. Wa kana ya'tani bi kutubi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah taala wa yuksiru min mutala'ati kutubihima. Ya dan dahulu ya beliau ini adalah orang yang paling ya konsentrasi ya pada kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya wa min mutalaati dan memperbanyak ya untuk menalaah kutub-kutub ya, kitab-kitab dari kedua para ulama tadi ya dan kita juga ya para ulama yang kita di itu ya kalau kalian sudah menguasai ini ini itu katanya kalian banyak-banyak saja lagi mempelajari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Memang bahasanya memang lebih sulit ya. Terutama Imam Ibnu Taimiyah ini bahasanya lebih sulit ya dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Makanya hati-hati kalau kita membaca kitab beliau khawatir salah faham Thumma qadar al-bilad qasidan hajja baital hajja baitallahil haram wa ba'da ada wa ba'da ada il faridah ammal madin ammal madinah ummal madinah al munawwarah kemudian beliau ya pergi ya ke negeri ya Baitullahil Haram di mana itu Hah? ke Mekah ya untuk melakukan haji Kemudian setelah melaksanakan kewajiban tadi, ya, beliau pergi ke Ummul Madinah Al-Munawwarah, ya. Negeri apa? Madinah Al-Munawwarah, ya. Di sini kita ambil faedah ya bahwasanya ya dengan mempelajari sirah para ulama ya, kita akan mengetahui ya, keutamaan para ulama tadi, kemuliaan para ulama tadi ya. Dan kita jangan sekali-kali meremehkan para ulama sampai ada bah sampai ada ucapan para ulama terdahulu ya. jangan sampai kita yang baru belajar ya, mencoba untuk apa memberikan jawaban ketika ditanya ini bilang aja Allah alam ya kita tunggu fatwa ulama ya sampai ada apa fatwa ulama yang menjelaskan tentang keadaan para ulama yang lainnya ya.